Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du Peninggal dan pecinta Radakaya Malaysia Kata Syukur Alhamdulillah Pagi ini kita bisa bersama kembali Dalam taklim tadarus bimbingan membaca Al-Quran Kita masih dalam surah Al-Hasr Bisa dilihat surah ke-59 Ayat ke-18 ya Di inayah bisa dilihat inayahnya jilid ke-10 ya. Jilid ke-10 ada di halaman 46. Alhamdulillah ibu dan bapak sudah memiliki buku-bukunya tapi ya itu jarang dibuka ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sekarang sudah mulai kita buka-buka kembali. Baik, eh, surah ini dari maknanya al-hasr adalah maknanya tentang pengusiran. Dalam satu riwayat dikemukakan bahwa surat ke-8 Al-Anfal ini turun waktu perang Badar. Sedangkan surah ini, surah Al-Hasr ayat 59 turun pada waktu perang Bani Nazir. Ini orang-orang Yahudi yang diperangi oleh Rasulullah karena ulahnya mereka. Dalam ini juga nanti diungkapkan bahwa dalam strategi perang membakar pohon kurma, menebang sebagian itu diperkenankan. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah orang-orang Bani Nazir Yahudi ini pada marah Bagaimana Rasulullah, bagaimana anda ini katanya nggak boleh merusak, nggak boleh ini. Tapi anda tebangin pohon-pohon. Turun ayat ini, ya, surat ini. Jadi diperkenankan. Apa saja di ayat kelima itu kan. Apa saja yang kamu tebang dari pohon korma milik-milik orang kafir. Atau yang kamu biarkan tumbuh berdiri di atasnya. Maka semua itu adalah dengan izin Allah. Dan karena dia hendak memberi, memberikan kehinaan kepada orang-orang fasik Kemudian di surah ini juga ada gambaran nanti selain orang kafir Yahudi, eh, kemudian juga nanti ada orang munafik. Orang munafik menyatakan, ya sudah kalau seperti itu saya ikut kamu, wahai Badi Nazir. Saya akan memerangi orang-orang Islam. Tapi ternyata orang munafik itu bohong gitu ya, pendusta. Nah ini. Kemudian diingatkan dalam surah mulai surah ayat 18 ini, kita untuk bersiap diri untuk apa yang akan kita lakukan besok. Itu kemudian kita jangan melupakan Allah. Nah di sini perintah-perintah Allah ya. Apa larangannya, apa perintahnya dilaksanakan. Perintahnya, larangannya ya dicegah ya. Baik, surah eh, Al-Hasr, surah ke-59. Ini tajwidnya dilihat ya. Kita coba penerapan tajwid. Jadi selain lagu, tajwid, tasin, juga terjemah perkatanya dilihat kembali.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 Karena setelah matobinya ketemu huruf bertasdid. Makanya di atas wawunya tidak ada sukunnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Taqullah langsung masuk ke lafaz Allah. Jadi matobi'i tidak dibaca panjang kalau lima hal. Satu ketemu alif lam komariah, dua matobi'inya ketemu alif lam samsiah, bertemu lafaz Allah nih wattaqullah, bertemu huruf bertasydid amanut. Nah ini dan bertemu huruf mati wanha itu. Matobi'inya tidak dibaca panjang, jadi kosar, jadi pendek. Wattakullah lafad Allahnya dibaca tebel karena sebelum lafad Allah ada huruf berbaris domah. Wattakullah Wattakullah Wattakullah wal wal hukum lamati idhar. Wal tan ikhfa. Wal zur Wal zur, Roknya tafkhim karena sebelum rok mati ada huruf berbaris di atas. Wal tanzur nafsun, nafsun jadi nafsum. Itu idgombi gunah. tumatain ketemu mim. Nafsum ma matubi'i ma qaddamat hamas lil ghad. kalah kubro ya. Karena dihentikan. Kubro yang kabir. Wa tuh wat wanya jadi enggak panjang dan memang itu bukan pemanjang alif di situ. Alifnya hamjah hamjah wasal. Wattakullah lafad Allahnya dibaca tebal, tafkhim, karena sebelum lafad Allah barisnya di atas. Wattakullah in guna, ada berapa huruf guna? Ada dua ya. Innallaha, tuh, innallaha, lafad Allahnya dibaca tafkhim, tebal, karena sebelum lafad Allah ada baris di atas. Jangan innalaha, innallaha khabirun, khabirun jadi khabirum. Domatain ketemu baik klub Ya khabirun bima matobi'i ta'malun mad arid lisukun. Gitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu wahai alladzina ya orang-orang yang amanu mereka beriman. Ittaku bertakwalah kepada siapa? Ittaqallah bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur dan hendaklah memperhatikan nafsun jiwa Nafsun itu bisa bermakna diri, bisa bermakna seseorang. Maqaddamat apa yang ia telah perbuat ada untuk hari esok. Ini ya. Kan ada itu sama godin, anda di paruh hari Ramadan, hadis satu paruh nilai taala itu kan untuk ada kalau diniatkan. Wattaqullah dan bertakwalah kepada Allah. Wanya dan ya. Wattaqullah dan bertakwalah kepada Allah Innallaha sesungguhnya Allah khabir maha mengetahui bima ta'malun terhadap apa-apa yang kamu kerjakan. Ta'malun. Tuh, mad ada disukun. Kemudian di halaman ke-47 inayahnya dilihat wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Gitu ya. Wala wanya jadi kosar. Lanya matobi'i. Wala taku kunya matobi'i. Nu matobi'i madasi sami bae serba bae. Ka kaknya matobi'i tetapi tidak jadi panjang. Karena ketemu alif lam tuh. Jangan dibaca wala taku nuka wala takunu kal nyamber wala takunu kalladzina nasullaha kalladzi matabi ya nanya kosar kalladzina nasullah lafaz Allahnya dibaca tebal tafkhim karena sebelum lafaz Allah ada huruf yang berbaris di atas nasullah fa ansahum fa ikhfanan mati ketumsin fa ansa sanya beda asli fa'ansahum mimati ketemu alif hid idharukum mimati ang ikhfa pusahum mimati ketemu alif idhar ulai mad wajib muttasil ulaika humul alif lam komariah humul fasiqun mad arid lis sukun wala wala takunu dan janganlah kamu adalah kalladhi seperti kaknya listas dia seperti orang-orang yang Nasallah, mereka lupa, lupa. Nasallah, mereka lupa, lupa Allah. Fa'ansahum, lalu Allah menjadikan mereka lupa anfusahum ya dari mereka. Mereka lupa pada diri mereka sendiri. Ulaika mereka itulah humul fasikun, termasuk orang-orang yang fasik. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Tidaklah sama penghuni neraka dan penghuni surga. Penghuni surga itulah orang-orang yang beruntung. Iyalah ya masa sama. Beda. Ini penegasan. La yastawi tidak sama. Ashabun nar penghuni api neraka. Api. Ya. Wa ashabul jannah dan penghuni surga. Ashabul jannah, penghuni jannah, surga. Humul faizun. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsal nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Baik pendengar dan pecinta Radio Kemen Jakarta itu siar tentu saja latihan lagu ya surah Al-Hasr. Ibu dan bapak juga kami minta untuk mencoba kembali latihan membaca Al-Quran untuk kelas A, kelas B, atau kelas C. Siapapun ibu dan bapak yang tengah belajar, tidak usah sungkan, tidak usah bimbang, tidak usah ragu, tidak ada usah uh, ada ungkapan kata terlambat. Lebih baik terlambat daripada tidak. Mari kita sama-sama belajar. Insya Allah Allah berikan kemudahan. Ke soal terlambat kita semua punya alasan. Kenapa terlambat belajar? Yang terpenting adalah bagaimana ke depan. Insya Allah Allah berikan kemudahan dalam kita belajar. Baik. Di uh, saat kita belajar huruf, kita sudah memasuki lam. Coba dilihat ya sebelum nanti ibu juga ibu bapak boleh mencoba surah Al-Bayyinah. Kita masih di surah Al-Bayyinah. Coba dilihat cara belajar kita untuk kelas A, kelas B, kelas C ya. Ini masing-masing kelas bisa belajar. Kalau kelas B yang tengah belajar pelan-pelan ya atau kelas 0 barangkali ya. La, li, lu, bal. Lu, lan, lannya jadi idgham bila gunah lulal lanilal naminal mulni mali lalanila. Itu pelan-pelan. Ya, untuk kelas B. Kalau kelas C yang naik jadi kelas A belajar lagu. Lalilubal lulalalinalna minal mulni malilalanila. Coba ditirukan. Lalilubal. Ya. Lalilubal. Lulalani lalla minal mali lalani la. Diulang. Lulal lulalani lalla minal mali lalani la. Sekarang mim. Mami mubam Diulang. Mami mubam mumam. Nah, nun mati ketemu mim idgham guna. Mumam mam Mamnya hukum mimati idhar. Idhar hukum mimati ketemu nun. Mumam mam naminal. Alif lam komariah. Ya. Minal mum idhar hukum mimati. Minal mum nimami matobi'i. Memimang Idgom biguna tanwin fathah tain ketemu mim. Memimang manima. Coba diulang. Mamimubam mumam manimam naminal mumni mamimam manima. Ada lagi itu manima yang baru ya man ya. Manima dua patah dibaca satu jika dihentikan. Itulah mad iwad. Mami mimu bam mumam manimam naminal mumni mamimam manima. Lagi. Mami mimu bam mumam manimamna minal mumni mamimam manima. Nun. Nani nuban Nunan Nun mati ketemu nun idgombi guna Nunan nani nan minal munni mani minal mun Nun mati ketemu nun kan itu Jadi idgom tapi karena ini eh, gabung ya bisa diidgomkan bisa enggak gitu ya Nani nuban نونا نننا من المن منينا نننا nanina itu ya geliknya itu yang enak di situ belajar lagi wow wu bau wu wow gombi guna non mati ketemu wau wu wu nya matobi wu الرحمن وهن من المو من المون موي ونوا wawiwu bau huruf lin bau nggak panjang karena bukan pasangan wawani wawuna minal muni mawi wawani wa hahihu bah Hu huhan, hu han, haniha, na minal muhni mahihan, haniha. Itu amat. Kan lagi belajar. Kalau udah-udah nggak belajar mah hanya biasa aja. Hadada, ha. Ha hi hu bah. Huhan haniha, namin al muhni mahi hani ha Ya Yai yubai.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 Bismillahirrahmanirrahim Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan din, menjalankan agama. Ini maknanya ibadah. Wa ma jinna illa wa eh, ya wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Kecuali untuk ber, beribadah kepada Allah. Liya'buduni ada ninya kepada aku kata Allah. Jadi tidak kepada yang lain. Ini niat, niat ikhlas karena Allah. Dia seringkali di, diungkapkan bahwa orang kafir ya kafir ya ke neraka. Tapi orang yang ber, yang ber, yang iman, Islam, nah, kalau niatnya bukan karena Allah, imannya bukan karena Allah, hati-hati. Bisa jadi tidak masuk jannah, tidak masuk surga. Karena niatnya bukan karena Allah. Nah ini, tentu orang yang beriman pasti niatnya hanya karena Allah kan. Gitu. Tapi kadang-kadang eh, antara riak dan ikhlas itu tipis sekulit bawang ya. Kadang-kadang kita berbuat betul-betul karena Allah. Tapi suatu ketika kita ingin dipuji orang, kita ingin kelihatan orang. Nah inilah hati-hati ya. Semakna dengan apa yang disebutkan oleh firmannya tadi bisa dilihat di surah Al-Anbiya ayat 25. A'udzu rajim. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدun ya fa'budun kalau yang lain kan illa liya'budu ni ni asalnya ni di sini enggak ni fa'budun dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan, tidak ada Rob yang hak melainkan aku. Maka sembahlah olehmu sekalian akan aku. Karena itu maka disebutkan dalam firman berikutnya hunafa ya eh, ini dengan lurus yakni menyimpang dari kemusyrikan dan menuju kepada tauhid seperti yang disebutkan di dalam firmannya, nya ba'athna kulli ummatir rasulan Ani wajatani buttawud. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyuruhkan Sembahlah Allah saja dan jauhilah togut. Dalam pembahasan yang lalu, ini tentu diungkapkan bagaimana tentang Hanif ini bisa dilihat di surat Al-An'am ya. Itu. Wa yuqimus shalah dan tentu saja setelah memurnikan hanya kepada Allah tauhid kita, tauhid uluhiyah ya. Tauhid rububiyah hanya kepada Allah sajalah, tidak kepada yang lain. Rabb kita hanya Allah. Nah, kemudian kita diperintahkan untuk aplikasi wa yuqimus shalah untuk melaksanakannya adalah supaya mendirikan salat. Salat adalah ibadah badaniah yang paling mulia. Kemudian pasti ada kata salat digandeng dengan kata zakat. Wa yuqim ya wa yuqimu sholata wa yu'tu zakah dan menunaikan zakat yaitu memberikan santunan dan kebaikan kepada orang-orang fakir dan orang-orang yang memerlukan pertolongan. Semua itu wa dzalika dinul qayyimah dan yang demikian itulah agama yang lurus. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya hanya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus dan benar. Dengan benar ya. Supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Yang demikian itulah agama yang lurus. Di surat Al-Bayyinah ayat 6 dan 8-nya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Di sini orang kafir dulu yang di ininya. Baru orang beriman. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu an tajri min tahtihal anhar min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu anhu zalika liman khasyya rabbah sesungguhnya orang-orang yang kafir yakni ahli kitab ahli kitab itu Yahudi dan Nasrani ya dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya, mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Sesungguhnya, orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka adalah surga Eden, Eden ya, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai mereka kekal di dalamnya selama-lamanya abadi abadan abidin ya Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Robnya kepada Tuhannya Allah menceritakan akibat yang dialami oleh orang-orang durhaka dari kalangan orang-orang kafir ahli kitab dan orang-orang musyrik yang menentang kitab-kitab Allah yang diturunkan dan menentang para rasul yang diutusnya bahwa mereka kelak di hari kiamat dimasukkan ke dalam neraka jahanam mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya mereka menjadi penghuni tetapnya tidak akan berpindah darinya dan tidak pula mereka lenyap darinya ulaika hum syarrul bariyah mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Yakni seburuk-buruk makhluk yang diciptakan Allah dan yang diadakannya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan keadaan orang-orang yang berbakti. Yakni mereka yang hatinya beriman. Dan badan mereka mengamalkan perbuatan-perbuatan yang soleh. Bahwa mereka adalah sebaik-baik makhluk Allah. Abu Hurairah dan segolongan ulama menyimpulkan dari ayat ini bahwa orang-orang yang beriman dari kalangan manusia lebih utama, lebih utama daripada para malaikat. Kenapa? Ini firman Allah menyatakan, Ula'ikahum khairul bariyah. Mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat selanjutnya, jazauhum inda rabbihim balasan mereka di sisi Tuhan mereka yaitu di hari kiamat nanti ada jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada ialah ada surga Eden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai mereka kekal di dalamnya selama-lamanya surga Eden tapi bukan Lia Eden bukan itu yakni tiada putus-putusnya, tiada habis-habisnya, dan tiada selesai-selesainya abadi. Radiyallahu anhum wa anhu. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Perlu diketahui bahwa ridho Allah kepada mereka lebih tinggi derajatnya daripada kenikmatan abadi yang diberikannya kepada mereka waradu anhu dan mereka pun ridho kepadanya. Artinya merasa puas dengan keutamaan yang menyeluruh yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Zalika liman khasya rabbah. Siapakah buat siapa yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut hanya kepada Rabbnya, kepada Tuhannya. Yaitu pahala ini akan didapat oleh orang yang takut kepada Allah. Takut bukan berarti menjauh seperti takut kepada serigala. Takut justru mendekat. Takorub ilallah. Takut bermakna menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Yaitu pahala ini akan didapat oleh orang yang takut kepada Allah, bertakwa kepadanya dengan sebenar-benarnya takwa dan menyembahnya seakan-akan dia melihatnya. Dan ia mengetahui bahwa jika ia tidak dapat melihatnya, maka dia maha melihat kepadanya. Inilah ihsan. Imam Ahmad menyatakan bahwa apapun yang kita perbuat adalah sesuatu yang harus ikhlas karena Allah. Itu dulu ya. Baik. E, untuk ibu, Al-Mushaful Muratal untuk besok bisa dipersiapkan surah At-Talaq ya. Surah At-Talaq ayat 1 sampai 12. Kemudian surah At-Tahrim ayat 1 sampai 12 juga. Itu untuk besok Al-Mushaful Muratal. Baik yang ingin mencoba lam yakunil ladina kafaru silahkan ya ke 0812 828 7881. Insyaallah hari besok pengajian seperti biasa ya. ada sholat Jumat jam 1 sih biasanya ya. Selesai Jumatan itu kita belajar di Depok di Jalan Kartini 58. Banyak yang SMS Pak Ari alamatnya di mana? Mudah kok. Depok Lama Jalan Kartini 58 di Puri Permata Asri. Blok E nomor 5. Di rumahnya Ibu Lisa Bu Dokter ya. Bapak Pak Fauzi, Mas Irfan. Udah bangun Mas Irfan nih. Alhamdulillah ya ini 50 orang, 60 orang yang ngaji di sana. Insyaallah bahagialah ibu dan bapak para donatur yang menyediakan tempat, menyediakan fotokopian. Di Depok itu ada fotokopi gratis dari hamba Allah ya. Allah Rabbi, Pak Prianto, Pak Frinanto, Ibu dan Bapak Pak Syafi'i yang membantu tenaga mengajar, Ibu Tris, Ibu Purwati. Terima kasih untuk semuanya ya hamba-hamba Allah. Karena memang menyumbang itu bukan hanya dengan materi saja, dengan tenaga yang ada. Apapun yang bisa kita perbuat untuk agama Allah, untuk kita bisa mengabdi kepadanya itu ya. Itu pahalanya sama persis seperti orang yang berbuat. Tapi jangan mengingatkan, tapi kita tidak berbuat juga nggak nggak tepat gitu ya. Baik, di 0812 satu Silahkan ya yang ingin membaca Al-Bayyinah. Dispensasi untuk hari ini siapa aja yang bisa masuk boleh. ya Itu nih ada yang masuk nih ya. Karena ini puasanya kan lumayan. Assalamualaikum. Silahkan. Siapa ini? Ibu Siti. Susah banget kalau masuk ya. Oh iya. Ibu nah, Heti di mana? Ibu Heti di mana? Oh, di Pila Mutiara Gading 2. Di mana tuh? Pila Mutiara Gading 2, iya. Bekasi. Iya. Oh, Bekasi. Kan ada Depok, ada Bekasi. Iya, silahkan. Iya. Eh, mohon bimbingan aja, Pak Ustaz. Ya, sama-sama ya, belajar. Jangan himi maaf. Itu nah tadi shin itu. Shashi shubash. Itu. Himinash syaitani rajim. Jajiju jubaj Itu. Lagi ya, Bu oh, ya? Ya, ya. Baik, nggak apa-apa. Belajar namanya juga, ya. Bu. Ya, kalau udah pintar kan ngajar. Mana? A'u. A'udzu Himnas. Bukan himnas. Bukan nyone, bukan ke bawah. Dirajim. Jin, Jakarta. Jimnya keras. Nggak apa-apa, ah. Ibu berarti tahunnya belum lulus nih. Shin sama jimnya. Disimak ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sekarang Ibu teruskan bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk Ibu, tampaknya ya. tasjidnya tuh harus belajar disentak dulu deh. Nah, tapi kalau sudah lancar, sudah profesional, tidak boleh ada hentak. Bismillah, Mas Andi. Ya. Bismillahirrahmanir gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu pasti. Jangan ditahan. Idhar hukum mati di situ. Lam lam yakunil lam yakunil ladzina Wal حتى تأتيهم البينة Wah musyrikin kan sin besar bu Itu tuh sin besar, sin titik tuh bu ya? Uh, uh, itu ibu yang tadi salah tahun tuh itu Ibu tadi ya. kan iya. sin di tahun belum bagus Jimnya juga Nah ketemu lagi sekarang di sin Walmush Bukan walmus Kemudian hatata ta Di situ bukan ain itu hamzah Wal mush. Ini teleponnya kenapa Ibu putus-putus? Ibu pindah ruangan deh. Eh? Pindah ruangan, teleponnya putus-putus. Repot. Uh, Ibu pindah ruangan dulu ya. Barangkali handphonenya kenapa? Di situ sin, Bu. Wal mush. Gitu. Wal musyrikina munfakina hatta tak. Gitu, jangan tak Bukan ain di situ. Hatta ta ya'tiyahumul bayinah. Ya. Lamnya idhar tadi. Lam lam yakunil lam yakunil lazina kafaru min ahlil kitabi wal jangan wale wal musyrikina meng ikhfa Mufakki matabi'i Mufakkina hatta ta'tiya humul bay humul bayina jangan humul jangan dae-nya. Itu ya. nggak apa-apa belajar terbata-bata, dieja-eja pelan-pelan. Lam, tapi jangan lam beresti, ya yuk. Ya. <laughs> lam lam yakunil lam yakunil lazina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina mufakina hatta ta'tiyahumul bayinah. Gak apa-apa lama juga lagi belajar, mutus-mutus dikit ya. Tapi kalau sudah profesional tidak boleh ngambil napas di tengah haram hukumnya. Tapi haram bukan seperti makan bebek bukan. Haram itu terlarang di sini gitu ya. yakunil ladzina kafaru min من أهل wal musyrikin منفكين hatta ta'tiyahumul البينة Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Radionya dikecilkan ya, Ibu, Bapak volume radionya dimatikan aja radionya. Bapak dengar di telepon. Silakan. Siapa ini? Pak Suparman. Baik, silakan Pak Suparman. Halo. Iya, silakan. Ya. Enggak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jangan a'udzu kan dal. A'udzu dal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة Kalau diteruskan ikhwanya muta mutahharatan bunyi M tapi samar. Ya. Ulang Pak. Iya, dari mutahharah aja. مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين خلفاء <laughs> مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم في نار جهنم خالدين فيها أولئك شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار من تحتها من تحتها الأنهار Terus الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه عنه عنه ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه عنه jadi أبدا وقب إشاره Wasaf isyarah. Anhunya jadi apa? Masilah kosirah kan? Enggak. Kenapa? <laughs> Kenapa? Karena nah, sebelum, itu. sebelum hadomirnya huruf mati. Karena Marsila kosirah tidak boleh ada huruf mati sebelum dan sesudahnya. Ya, iya. terima kasih. Sama-sama. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمه وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة إلا dua ya double إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة الله إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البريه jazaohum inda rabbihim jannat adnat ad gitu ya adnat jadi kalau kalau itu kalau cepat bacanya kadang-kadang nggak kelihatan jaza jazaohum inda rabbihim jannatu adnat tajri min tahtiha al anhar من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا Dua patah dibaca satu jika dihentikan. Mad, iwad. Radiyallahu anhum wa radu an. Zalika liman khasya rabbah. Ada saran, ada kritik, ada masukan. Silahkan ke 0812 8287881. eh, apa tuh AI AIU yang terbarunya memang belum selesai, sudah ada di rekaman di komputer tapi lagi diedit ya. Masih ada yang lama. Tapi kalau yang ingin yang lama untuk mau mualaf silahkan. Eh, besok kita ada taklim di Depok seperti biasa untuk para alumni jangan lupa ya. Tak terasa kita sudah satu tahun di Depok pengajian syukuran. Jatuhnya tanggal 28 jadi harapkan kehadirannya ya nanti saat syukuran gitu. Jangan lupa itu ustazah-ustazah nih. Banyak ustazah yang sudah ngajar, buturi, dan CS semua semuanya ya. Nanti kita silaturahmi tanggal 28 saat syukur atas Bahwa kita sudah satu tahun, ya, Alhamdulillah pengajaran di Depok. Sudah banyak yang jadi ustazah, ustaz, Alhamdulillah. Terima kasih untuk semuanya. Ada saran, ada kritik silakan ke 0812 8287881. 0812 satu Untuk besok dipersiapkan dari al tolak ayat 1 sampai 12 ya. Kemudian diteruskan dengan At-Tahrim ayat 1 sampai 12. Terima kasih bila itu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Taklim Radio Kayu Manis bersama Radio Kayu Manis mengajak para pendengar untuk menyisihkan sebagian rizki di jalan Allah berupa zakat mal, infak, dan sedekah guna membantu anak yatim piatu dan fakir miskin. Bantuan Anda dapat disalurkan melalui rekening Majelis Taklim Radio Kayu Manis Jakarta, Bank Mandiri, Cabang Rawamangun, Bali Pustaka dengan nomor 006 007 007 007 7. Selain nomor rekening tersebut, bukan menjadi tanggung jawab Radio Kayu Manis. Anda juga bisa langsung menyalurkan bantuan ke kantor Radio Kayu Manis pada hari dan jam kerja. Jalan Pisangan Baru Timur, nomor 14A, Jakarta Timur. Telepon 8504908 dan 8507664 dengan Ibu Raja Astuti. 97,9 FM, Radio Kayu Manis Jakarta. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi saudara kembali kita jumpa untuk bingkisan ulang tahun kesempatan hari ini tentunya Hari Kamis tanggal 13 Maret 2008 Seperti biasa saya Rido Ardiansah kali ini bersama Bung Andi Pranata Selamat pagi, selamat mengikuti